Salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Insyaallah kita akan bahas sedikit permasalahan di kitab Al Janais ya kitab tentang janais janais jamak dari al janazah jadi jenazah bagaimana mengurusi jenazah dalam mengurusi jenazah ini maka terbagi di empat kegiatan yang pertama apa memandikan ya. kemudian mengkafani kemudian menyolatkan dan yang keempat mengukurkan. Dan buku yang menjadi rujukan kita yaitu Bulgul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al Rumah Ta'ala. Sebagian ulama mengumpulkan dalam buku khusus seperti Syekh Al-Bani mengumpulkan di buku beliau Kitabul Janais. Yang menjadi perhatian kita yaitu apa? Praktek kan itu. Kalau dalil dan sebagainya bisa dilihat di buku-buku tersebut. Tapi juga kita nanti sebutkan di antara dalil-dalil yang menjadi rujukan kita di dalam praktek pengurusan jenazah ini tadi. Ya diperhatikan sebelum mengurusi jenazah untuk seorang memperhatikan hak-hak mayit. Ya, sebelum melangkah kepada empat perkara tadi mandi, memandikan jenazah, mengapa nih, menyolatkan dan menguburkan untuk kita perhatikan hak mayit itu apa? Melaksanakan wasiat dia. Kemudian membayarkan hutang dia. Allah di Al-Quran surat An-Nisa itu Yusubiha audain atau Yusi nabiya audain banyak lafaz-lafaz yang di situ yang dia wasiatkan atau hutang. Jadi ini menunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh alumayit untuk melaksanakan wasiat mayit dan membayarkan hutang dia. Demikian juga perkara-perkara di dalam menguburkan ataupun semua ini tadi memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, semua itu diambil dari mana? Dari tarikah. Eh dari apa? Harta mayit. Harta mayit dulu disisihkan dulu, disisihkan untuk melaksanakan empat kegiatan ini. Biaya untuk mengkafani, Demikian juga biaya untuk mempersiapkan kuburan dia. <clears throat> Demikian juga mungkin alat-alat yang digunakan untuk mandikan. Ya, demikian juga mungkin orang-orang yang menggali kuburan dia. <clears throat> Maka diambil dari harta mayat itu. Demikian juga hutang harus dibayarkan dulu. Bahkan Nabi SAW beliau tidak menyelatkan sahabat yang meninggalkan hutan sampai disebutkan ketika buku tada yang membayarkan hutang itu baru Nabi menyolatkan. Dan itu adalah e, keadaan seorang imam sebagai bentuk e, pelajaran bagi orang-orang untuk tidak untuk tidak meninggalkan hutang. Ya, tetapi wajib kalau kemudian dia itu tetap punya hutang ada yang menyolatkan kan itu. Tapi untuk imam atau orang yang punya e, kedudukan kedudukan umpamanya boleh tidak menyolatkan tapi boleh tapi yang lainnya harus menyerahkan salah satu dari mereka karena apa? Karena hukum permasalahan yang kita bahas ini semua adalah apa? Fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang melaksanakan maka yang lainnya kewajibannya akan gugur. Mandikan, mengkafani, menyolatkan, atau menguburkan. Dan menyebutkan hak muslim ala muslim khamsah. Ini hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Ya, di antaranya adalah ini. <clears throat> Maka kemudian ya diantara tadi ketika dia sakit kemudian dijenguk. Kemudian masuk juga di dalam untuk kemudian apa? menyulatkan dan sebagainya. Kemudian hal pertama yang ditempuh, ini kita sebutkan dulu e, secara ringkas ya, pun dalil-dalilnya insya Allah nanti kita e, lanjutkan. Setelah tadi memenuhi wasiat dan hutang dia, Kemudian pertama kali yang dilakukan ketika orang itu meninggal, ya, mayat ini meninggal, seorang muslim, ditutup badan dia. Sekali menajar dalil-dalilnya di sini dalam bulu maram. Eh, tapi kita ringkaskan dulu, ditutup ya badan dia, muka dia dan sebagainya. Kemudian juga matanya dipejamkan. Pertama kali yang dilakukan yaitu mata dari mayat itu dipejamkan. Jangan dalam keadaan terbelalak, ya, dipejamkan dan ditutup dengan kain. Ya, dengan kain yang itu. Semua dari atas sampai bawah. Kemudian diikat kepala dan rahang dia itu supaya bahas Supaya terbuka mulutnya itu kan, supaya nanti mudah untuk <clears throat> untuk diurus ya ketika dia diwudukan dan sebagainya jadi diikat. Kalau sudah diikat biasanya tidak terbuka mulutnya antara rahang dia dan kepala. Fungsinya adalah itu. <clears throat> <clears throat> Kemudian juga diusahakan untuk dalam keadaan normal ketika orang tidur. Ya. Kadang-kadang ditekuk-tekuk sedikit supaya nanti kemudian dia posisinya apa? Normal. Ketika dia bengkok memangnya diluruskan. Karena kalau sudah dalam keadaan lama itu kaku gitu. Ini ya pertama yang dilakukan. Juga boleh disebutkan waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu beliau mencium Nabi sallallahu alaihi ketika sudah meninggal. Ya, karena itu sebagian orang kan kalau sudah eh, bahkan sudah dimandikan, kemudian dikafani, sudah disolatkan, kemudian mau dikuburkan, orang kerabat dia datang dari jauh biasanya mencium boleh. bukan dulu mayatnya, kemudian dicium boleh. Itu ada di sunnah. Ini Abu Bakar Siddiq beliau mencium Nabi sallallahu alaihi ketika sudah meninggal. Boleh saja. Ya, dan itu mau terpisah dengan orang tuanya atau kerabat dia juga meninggal itu kemudian kerabatnya dari jauh itu datang kemudian menciumnya ini. Ini bukan suatu yang dilarang. Ini pembukaan permasalahan e, terhadap mayat ketika akan dimandikan. Kemudian yang pertama yang dilakukan pertama adalah itu memandikan mayat. Dan mandi ini tadi sebutkan dia itu adalah fardu kifayah. Disebutkan dalam hadis Ya, diantaranya di sini halaman 522 sudah Bulughul Maram syarah kalimah usan Ani di sebelum salam yang menjadi patokan diantaranya hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha ketahuan oleh Bukhari dan Muslim ya bahwa Nabi SAW beliau waktu itu Ya, disebutkan oleh Muatiyah qalat, beliau mengatakan dah kalau alaina Nabi. Nabi SAW masuk kepada kami wa nahnu nugasil ibnatahu. Kami sedang memandikan anak perempuan beliau. Ya, demikian. <clears throat> Sebutkan namanya Zainab. Maka kemudian <clears throat> Nabi masuk, kami sedang memandikan anak perempuannya itu Zainab. Faqala Nabi mengatakan, sah salasah." Salasah mandikan dia ini anak perempuanku ini mandikan tiga kali ini menunjukkan berarti apa mandikan jenazah tiga kali kemudian au khamsan atau lima kali au aksar min dalik atau lebih dari itu yang penting apa ganjil in raitun nadali kalau kalian melihat perlu yang demikian itu Bima in wasidr dengan air dan sidr sidr apa daun bidara sunnah walaupun sekarang bisa digantikan dengan sabun sebutkan oleh saya Utsaimin di antara hikmahnya itu dia bisa menjadi keluar busanya itu. Jadi tumbuk daun sidernya itu keluar busa. Kemudian kita bagaimana? Ya boleh digantikan dengan sabun dan tetap kita mengambil daun bidara untuk melaksanakan sunnah ini kan itu. Ditumbuk seperlunya dicampurkan dengan sabun untuk melaksanakan sunnah ini. Di, di antara sunnahnya kalau kita ingin <coughs> mandikan mayat secara sunnah ya itu sediakan daun sidr ya nanam daun sitir atau di sini mungkin banyak ya daun sitir atau bidara itu wajalna fil akhirah kafuron kalau kemudian dimandikan tiga kali maka yang terakhir itu dengan menggunakan apa kapur kapur barus kenalan ditumbuk cabangan dengan airnya itu sebutkan itu bisa mengurangi apa mengurangi binatang-binatang seperti serangga-serangga itu eh, supaya tidak cepat memakan mayat itu Sebagaimana kita muliakan orang yang masih hidup, kita muliakan juga orang yang sudah mati. Jadi kapur ini supaya apa? Kapur barus itu kan supaya supaya serangga itu tidak cepat makan jasad. Dari orang ini juga nanti eh, apa <clears throat> di kain kafannya juga dikasih kapur barus kapur. kan di akhirnya itu kapur. Awasain min kapur atau sedikit dari kapur atau suatu dari kapur. Ya. Itu. Jadi yang paling akhir dengan menggunakan kapur. Falamma dan adannahu ketika kami selesai, kami pun mendatangi Nabi, mengumumkan, memberitahu Nabi. Falqa ilaina hikwahu. Nabi melemparkan kepada kami hikwah. Ini sarung seperti itu. kalau kita itu sarung lah. Tapi sarungnya itu ya seperti selendang gitu. Tidak kalau sarung kan kalau di sana namanya izar. Kalau kita kan sarung kan bulat penuh ya. Kalau di sana itu e, seperti selendang. Ya, seperti itu. Maka Nabi pun melemparkan hikwahnya ya selendang atau selendang itu sarung ya sebenarnya. Kemudian Pak Nabi mengatakan ashir naha iyahu Ash'ir disebutkan itu apa disebutkan oleh Imam Sohani syiaruha ithawb alladhi yali jasadha Yang langsung bertemu dengan apa? Langsung bertemu dengan jasadnya mayit ini Boleh, sarung boleh Tapi kalau kita kan biasanya pakai apa? Pakai kafan, tiga semua sama Warna putih semua boleh juga pakai sarung. Ya, Jadi jadikanlah e, sarungku ini menjadi apa? Menjadi kain yang langsung bertemu dengan jasad dia. <clears throat> Tahu deh? Kemudian Nabi menyebutkan nabi Mayami niha. Dahulukan bagian kanan dia. Ini juga e, di antara sunahnya itu dahulukan bagian bagian kanan dia wa mawadhi wudu minha dan tempat-tempat wudu. Dahulukan tempat-tempat wudu dia itu. Apa lafad? Dalam lafaz Imam Bukhari, fadhafarna syaroha, kami kepang. Dofar itu berarti di tahu kepangan tahu. Biasanya perempuan itu kalau rambutnya panjang dibuat kanan, kiri, tengah kan. Ini sunnah juga untuk perempuan, maka dia dikepang istilah kita kan. Rambutnya salah sah menjadi tiga kurun, tanduk tiga menjadi tiga. Ya, demikian. kalau faham kami lemparkan di belakang, letakkan di belakang. Sebagian meletakkan di depan, tapi walau alam kurang matasi emasnya di belakang. Di belakang dia sebagai perempuan biasa kan dia kebangnya di belakang dia. <coughs> Demikian. Ini yang menjadi patokan ketika memandikan jenazah. <coughs> ya. Ada riwayat-riwayat yang lain tapi ini yang yang menjadi dasar. Berarti apa sekarang kalau disimpulkan ketika memandikan dari <coughs> dari tadi sebenarnya sudah mewakili yaitu yang memandikan ya sekarang yang mandikan dulu siapa? Sebutkan di sini di halaman 540. Siapa yang mandikan mayit? Juga oleh Ibnu Hajar beliau menyebutkan hadis hadis Aisyah radhiyallahu <clears throat> Yang sebenarnya adalah sahih ya. Yaitu apa? Aisyah radhiyallahu beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata kepada Aisyah, "Kalau muti qabli, kalau engkau mati sebelum aku, ya ini Aisyah dulu baru baru Nabi yang meninggal, tapi tapi kan kenyataannya Nabi meninggal dulu baru Aisyah, ya kan? Allah gosal tubti, ini saya aku akan memandikan kamu. Berarti menunjukkan apa? Yang memandikan istri boleh suaminya. Dan itu hadisnya ini jelas. Al hadis rawah Ahmad Sulaiman. Hadis ini jadikan dalil. Oleh ada pembicaraan semuanya adalah sahih. Berarti yang mandikan adalah siapa? Kalau istri boleh mandikan suami, demikian juga suami mandikan istri. Ya, tetapi secara umum yang didahulukan adalah yang diberi wasiat. Siapa namanya mandikan aku ya namanya orang dekat dia. Baik laki-laki atau perempuan. Orang itu mewasiatkan nanti mandikan aku pelan-pelan. Kalau perempuan ini pelanah-pelanah mandikan aku. Boleh. Kalau mandikan perempuan berarti suaminya jangan karena terjadi ikhtilat nanti kan itu. Soalnya kalau suaminya saja ya demikian. <clears throat> atau yang mahram namanya suami dan ibunya ini yang yang mahram dengan perempuan ini kan itu demikian juga yang meninggal laki-laki mandi yang, yang istrinya yang memandikan namanya istrinya dan namanya ibunya kan, yang mahram atau ya kalau laki-laki ya istrinya kemudian nanti e, berarti bapak dari orang yang meninggal ini kan itu atau saudaranya kan itu. kalau saudara mahram sama perempuan istrinya kan itu. jadi pokoknya yang penting harus sesuai dengan syariat <clears throat> Ya jelas suami boleh mandikan istri. Jadi dilakukan orang yang mendapatkan wasiat. Demikian juga hukum asalnya mandikan laki-laki, jenazah laki-laki ya laki-laki. Ya demikian. Kalau yang meninggal perempuan, yang mandikan ya perempuan-perempuan kan itu. <clears throat> itu. Kemudian disebutkan sekarang kita mau berbicara bagaimana cara mandikan. Ya, hal-hal yang dipersiapkan bisa ditulis mungkin ini bahan dan alat dipersiapkan sarung tangan. Ya ini kalau tanya dalil ya tidak ada, tapi prakteknya kan sempatasi seperti itu kan. Sarung tangan. Kalau pakai tangan asli tidak ya apa-apa juga sih. Kapas. Kemudian kain basahan, maksudnya yang nanti untuk menutup aurat dia yang kena basah itu kan. Ya kalau laki-laki berarti ya menutupi antara eh, apa kusar dan betul Walaupun boleh juga bagian yang atau nah, ini aurat yang yang besar itu kemaluan dan dubur gitu. Tapi lebih bagus yaitu antara e, apa? E, pusar dan lutut sampai lutut. Kalau perempuan dari apa? Dari apa? E, dada sampai lutut gitu. Jadi kain basan yang menutup aurat dia. Kemudian siapa juga kapur barus. Kemudian minyak wangi, Sebenarnya memang ini untuk nanti untuk kafannya. Tapi dikasihkan badannya juga tidak karena langsung di, diletakkan di kap, anu, kapan yang sudah disiapkan sampingnya itu. Gunting, ya gunting kuku, dengan cukur rambut. Yang digunting apa? Kuku, rambut, kumis. Iya, kemaluan. Ya, tapi ditutupi ya kan. Ya ini semampunya ya. <clears throat> Biasanya sudah di ya, kalau tidak perlu tidak usah. Ini cukup kuku, rambut, dan kumis. Kemudian ya dibersihkan mungkin yang bisa dibersihkan. Kemudian sabun, kemudian handuk dan daun bidara. Tuh, ya itu yang dipersiapkan alat-alatnya. Sekarang tata cara mandikannya. Jadi <clears throat> hadis umatiyah tadi sebenarnya, sebenarnya sebagai patokan kita dalam memandikan. Yang pertama yaitu apa? disiapkan tempat mandikan. Bisa e, di kalau di rumah sakit dulu kita perhatikan itu dia ada tempat. Ya, seperti dipan tapi tinggi. Ya, setinggi pusar kita gitu. Itu. Atau bisa juga kalau tidak tempat orang. Tiga orang membawa dia. Duduk tiga orang di atas kursi duduk membawa mayat itu. Ya. Kemudian dimandikan bisa kalau nggak ada tempat yang pantasan tapi sepantasnya itu sudah ada tempatnya tempatnya entah di pan ya tempat tidur itu atau mungkin kursi yang panjang ya <clears throat> kemudian tutupi aurat tadi kemudian <clears throat> ya membersihkan membersihkan ya ketika itu gigi, hidung, telinga, ketiak dia dibersihkan. Untuk hidung yang perlu diingat yaitu apa? Demikian juga gigi jangan dikenakan air. Memang kita nanti memandikan apa membutuhkan dan sebagainya jangan dikenakan air karena dia tidak bisa mengeluarkan ini dan tidak mungkin kita memiringkan dia kan. Jadi cukup dengan tangan jari itu di kesokosan di giginya. Kalau kita bersihkan seperti kita maunya mau berwudu atau mungkin sok, sok, sok, jadi kosong gigi maka seperti ini apa bisa air ini masuk dan tidak bisa dikeluarkan. Jadi tidak perlu kemudian pakai air dimasukkan. Mungkin tangan kita basah itu kemudian dikosong kosokkan di giginya. <clears throat> kemudian <clears throat> ya dimiringkan dia kepala lebih tinggi ya. Caranya itu kepala bagian kepala lebih tinggi ketika memandikan itu. Ya, dibersihkan. Ya, bersihkan kotoran dia kotoran dia hadas hadas dia itu ketika dibersihkan hadasnya itu boleh di, didudukkan didudukkan cuman didudukkan kan di, ditekan perutnya itu pelan-pelan sampai dia keluar ya entah itu masih ada kencing kah atau apa bagian e, duburnya itu ya pelan-pelan keluar kotorannya itu dibersihkan ini sebelum mandi ini ya jadi kotoran hadas ya <clears throat> berupa kencing najisnya di itu dikeluarkan dari perutnya ditekan pelan-pelan sampai keluar <clears throat> kemudian dibersihkan ya, dibersihkan setelah terasa uh, dia sudah bersih ada dia maka mulai mandikan ya mulai mandikan maka siram apa kanan dan kiri dia tiga kali dia kan telentang kan setelah tadi didudukkan sudah selesai dibersihkan ada saya sudah selesai dia kan kembalikan lagi kepalanya agak tinggi dikit atau rata tidak apa-apa kemudian dicuci apa dicuci kanan dan kiri dia ya. kanan dan kiri dia <clears throat> tiga kali setelah terasa kanan kiri dia sudah uh, selesai dan itu dahulukan bagian kanan kan tadi hadisnya dahulukan bagian kanan dia dan tempat-tempat untuk dia Tempat atau wudhu seperti kita wudhu, ya ini telapak tangan, kemudian mulut, hidung, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, ya itu. Ya ini bagian wudhu. Nanti terakhir setelah selesai dimandikan dibutuhkan lagi. Oh, ya dibutuhkan lagi. Jadi terakhir nanti dibutuhkan lagi. Ini dahulukan sebagai Nabi, Nabi merintahkan bagian kanan dia, kan di kanan, kiri. Kanan dulu berarti kan. Kanan dan kiri, kemudian tempat-tempat wudhu dia. Ya. ya, kemudian ini dengan sabun. Satu dan dua ini kan dengan sabun. Dengan tadi bidara juga. Walaupun sudah terwakili dengan sabun ya bahkan lebih, tapi untuk melaksanakan sunnah tadi bidara ditumpuk itu campurkan itu. itu kalau bisa dilakukan itu. Tidak disebutnya. Tidak. Pokoknya bidaranya. Sudah tiga kali. Daun bidara itu. Ya, iya, serah. Tidak ada. Jadi udah ya. tiga kali apa ya? Udah tiga kali mandikan. e, ini kan kita lagi membersihkan ya ini perut dia dari sepeda selesai, kemudian mandikannya itu apa kanan dulu, kemudian kiri, kemudian bagian kanan dia, ya. Ini ini baru satu, ya kan? Ini baru ketika dia terlentang kan, kemudian setelah itu <clears throat> jadi siram kanan dan dan kiri, ya kan? Ya secukupnya kan tiga kali tidak mengapa. Kemudian miringkan dia ke kiri, Miringkan dia ke kiri berarti dolokan kanan dulu. Belakang ke belakang kan. Miringkan dia ke kiri. Ya digosok. Ini belakangnya. Kan belakang tadi belum kena itu. Ya kan? Belakang dia miringkan dia ke kiri, cuci lambungnya dan belakang itu. Udah setelah itu miringkan kanan. Miring kanan gantian, ya. Itu. <clears throat> Kemudian seperti ini diulangi tiga kali. Ya, diulangi tiga kali karena disunahkan tiga kali atau lima atau yang kelihatannya perlu umpamanya. Dibersihkan masih keluar najis lagi umpamanya. Ya, maka dibersihkan lagi. Jadi sudah selesai tadi kan? Cara tadi diulang tiga kali. Kalau tentu saja kalau kelihatan sudah bersih kan berarti yang kedua tidak perlu sekali kan itu. Tapi yang penting tadi didahulukan yang kanan tempat duduk, kemudian dimiringkan lagi, nah, itu kemudian apa oh, kanan kiri, kemudian cuci, kemudian juga dan itu semua digugurkan semua ya. Sampai bawah semua seperti mandi dia terasa kepalanya juga supaya pokoknya pori-porinya itu pori-porinya kena. Kemudian bagian belakang kalau kita mandi juga kan diperhatikan bagian ini. Kadang kita meremehkan itu. Ini hadisnya fakot. Ini di sebenarnya para ulama di sarah itu mencari-cari tempat yang tidak kena. Demikian juga belakang ini. Itu belahan dari pantat itu. Itu kita kadang lupa itu ketika di junub itu. Itu harus kena itu. Penahan mata itu. Ketiak, ya, ya. Ya, kemudian ini telinga ya diperhatikan jangan kemudian masukkan air. Ini yang bagus lah. Terus di janganlah sudah menjadi mayat kan telinga ini dikenakan semuanya. Ketika kita mandi, ketika sudah sempurna semua, maka dilakukan tiga kali ini tadi. <clears throat> ya, jadi siram seluruh anggota badan ini tadi. Ya, Ketika sudah kedua, kita merasa cukup. Yang ketiga itu terakhir dengan menggunakan apa tadi hadisnya? Kaur baru. Si cam ditumbuk, campurkan air itu. Jangan terlalu banyak karena itu kering nanti. Menjadi e, eh, mengaruhi badan dari mayat itu. Kalau terlalu sedikit juga e, jelek ini seperti makan oleh serangga dan sebagainya atau e, eh, ini cacing-cacing dan sebagainya. Ini jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau banyak dia menjadi keras juga, ini pecah-pecah dan sebagainya. ya. Kemudian ya, kemudian setelah selesai bagaimana? dibutuhkan? Selesai dibutuhkan, ya. Kalau laki-laki ya sudah sampai di sini. Ya. Selesai dibutuhkan. untuk perempuan tadi, di kepang tadi, apa istilah bahasa Indonesia itu? si kembang dikucir ya dikucir ya. tiga kembang itu di anu ya malah di ya nyam itu ya itu dia dikucir aja kanan kiri sama tengah tiga ya kemudian diletakkan di belakang dia ketika diwudukan itu ya tadi yang diperhatikan jangan dimasukkan air ke dalam mulutnya cukup di kosok itu telinga apa hidungnya juga dikit-dikit kan gitu telinga juga <clears throat> gitu. Kemudian <clears throat> Setelah dibutuhkan tadi, letakkan kapas. Di bagian-bagian mana? Ya, dekat hidung dikit, kemudian telinga. Ya, sumpal dikit, kadang nanti keluar darah atau apa. Kemudian hidung, mata mungkin tambah sedikit. Ya, <clears throat> itu. Kemudian ketika eh, bagian kemaluan ditutup. <clears throat> Jadi cukup pakai tangan, kira-kira gitu kan dicuci ya di, di, di bawah penutup itu ya demikian kalau Nabi SAW disebutkan waktu itu para malaikat ya ketika bagian itu mereka dalam keadaan sebutkan juga dalam keadaan pingsan yang mandikan atau semisal itulah yang penting bahwa mereka waktu itu bingung pak para sahabat apa kita menelanjangi eh, Nabi sebagaimana kami memandikan mereka jenazah jadi menelanjangi bajunya dilepas cuma yang menutupi aurat ya ini menjadi kesimpulan di sini yaitu apa Kalimat sebagaimana kami memandikan mereka dengan apa? Bajunya itu dilepas, kecuali yang menutupi aurat kan itu. Hmm. <clears throat> itu. Jadi diletakkan kain apa e, kapas tadi di tempat-tempat yang sekiranya untuk ditutupi seperti mungkin bagian belakang juga kan pantat itu ya itu. <clears throat> Kemudian iya. Kemudian selesai. Selesai mandikan ini sudah selesai proses mandikan paham ya yang penting tadi hadis tadi hadis Umatiyah sebagai pada anda gitu kalau yang lain kan tambah tambahan ya ini mendulukan bagian kanan kemudian mau mau mau mewudukan tadi kan kemudian tiga kali itu patuh anda bikin kalau perempuan dia itu dikucir gitu kan ya selesai berarti <clears throat> mandikan dan posisinya terserah ya posisinya mau dia menghadap kiblat atau bagaimana, yang mudah bagaimana. Kadang kan posisi rumah kan lain-lain. Ya. Kemudian juga e, airnya kalau bisa memang banyak airnya. Disediakan air yang yang cukup lah mencukupi. Kalau bisa juga ada gayung atau mungkin pakai selang juga nggak apa. Yang penting jangan jangan berbuat kasar terhadap mayat tersebut. Ada hadis juga Nabi mengatakan kasru idom mayit kasri hayan mematahkan tulangnya mayat seorang muslim seperti mematangkan ketika dia hidup. Jadi hati-hati, pelan-pelan. <clears throat> ya, ini selesai Dan masalah mandikan. Yang jelas untuk aurat dia yang mugol atau yang yang berat itu dijaga auratnya. Ya demikian. Ini selesai sekarang uh, tentang memandikan. Kemudian kita masuk mengkafani. <clears throat> ya mengkafani. Untuk mengkafani yang dipersiapkan yaitu apa? Kain kafan seukuran tinggi mayat kemudian ditambah. Ya. Kemudian dia dibuat tiga lapis. Mungkin normal ya orang 2 meter kan itu. 2 meter, mungkin lebarnya ya 1 meter atau lebih. Dan dia warnanya putih. Bangun disukan juga oleh Ibnu di hadis-hadis Nabi SAW di kafani demikian. Kemudian jangan mahal-mahal dalam hal kafan. Ya, kemudian mereka membuat tata cara juga untuk eh, kepala nanti ditambahi kain, kain sedikit yang dilubangi untuk letak kepala dan dada dia. Dan itu eh, tidak disebutkan secara dalil, tapi mereka melakukan seperti itu. Kemudian juga untuk bagian kemaluan ya, itu tambahkan di kain kafan itu bahwa dia itu dikasih kain bagian pantat itu begitu kemudian juga kemaluan ini seakan-akan di anak bayi itu popok itu kan ini di bagian pantat dan kemaluan itu <clears throat> kemudian juga dibuatkan tali untuk mengikat nanti bagian kepala kemudian kaki kemudian bagian tengah ini itu kemudian disediakan minyak wangi setiap lapis Ya, setiap lapis dari e, kain kafan ini itu dikasih minyak wangi. Ya, demikian juga kapur barus secukupnya di kain tersebut. <clears throat> Kemudian pembuatannya ada bermacam-macam. Ada yang dia itu tiga langsung. Jadi satu dulu diikatkan dia. Kemudian dua yang di atasnya juga, kemudian tiga yang di atasnya. Ada juga yang dia itu lebih hemat. Sebagian melakukan bagaimana? Jadi ilmu lain seperti ini. Ya, tengah. Kemudian seperti ini juga di samping kanan. Satu lagi di samping kiri. Kode mayatnya diletakkan di tengah. Kemudian dilipatkan. Ya. Kemudian dilipatkan sampai ke bawah. dan juga cara gitu. Ada juga yang udah tadi tiga. Satu, ya kasih minyak wangi, mayat di atasnya. Ya, kemudian juga lagi Ya, jadi tiga langsung di bawah satu satu satu itu setiap lapis kasih minyak wangi, lapis berikutnya minyak wangi, lapis ketiga minyak wangi, kemudian mayat tekan tangan di tengah, kemudian diikat. Gitu. Tapi yang agak kuat tadi kelihatannya yang model tadi, tengah, kemudian kanan dan kiri. Ya, jadi akhirnya ketemu semua dia lebih mengikat. Mana yang mudah lah, ya. Itu. Sebagian menyusunnya dia jadi satu ini tadi dibelah jadi dua. Kemudian di, dimiringkan, dikumpulkan juga tapi dibuat miring. Posisinya miring dan miring kemudian yang satunya gini. Jadi posisinya gini, kemudian satu gini, satu lagi gini. Ya semuanya sama lah. Yang penting mayat itu terbungkus dengan kain kafan tersebut. <clears throat> gitu. Disesuaikan dengan ukuran mayatnya kalau anak bayi mamanya atau masih kecil ya secukupnya kan itu. Pokoknya dia kepalanya sudah terkena ya ada lebihnya kemudian kakinya kemudian juga ada ikatannya tadi disediakan di tengah itu kemudian tadi diambilkan potongan sedikit ya di potongan sedikit kemudian dilubangi dimasukkan e, kainnya itu di kepalanya kemudian apa e, ditutupkan ke dada dan punggungnya belakang itu <clears throat> demikian juga tadi yang bagian e, pantat kadang dilebihkan ya kadang-kadang mungkin nanti keluar uh, kotoran dia ketika sudah uh, eh, dikapani dibersihkan kan kalau ada kainnya tambahan kan tidak langsung merembes ke bawah apa kapas ya kapas atau kain itu kadang eh, orang-orang kecelakaan itu kan kadang yang dimandikan itu ya itu nanti tambahkan untuk nanti darahnya supaya tidak kena ya, <clears throat> ini, ini sudah selesai ya dan kafan ini diambil dari harta mayat yang meninggal ini Kemudian eh. untuk menyolatkan, ya ma'ruf di sini disebutkan oleh Ibn Najar di halaman 400 545. Dalil-dalilnya bisa dilihat di Bulughul Maram. <clears throat> Disebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah, Rasulullah SAW beliau mengatakan, Mamin rojulin muslim yamut. Tidaklah seorang laki-laki muslim, demikian juga perempuan ya. Yang dia itu meninggal, wa yakum ala jenazati arbauna rojulan Berdiri untuk menyolatkan jenazah ini 40 orang. La yusyrikuna billah syai'an, tidak menyekutukan Allah orang-orang menyolatkan menyolatkan ini. Ya, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka orang 40 orang yang dia itu tauhid ya insya Allah ya mengenal tauhid oleh karena itu penting gitu kalau kemudian dia menyulatkan orang-orang baik bukan orang sembarangan ya, ini biasa berkumpul dengan tawasul tawasul itu kan uh, yang kadang datang kuburan dan sebagainya itu ini orang nggak melawan seperti itu ini orang-orang yang bertauhid maka kalau 40 orang menyulatkannya memberikan syafaat nanti <clears throat> ya demikian juga ada riwayat umum dia disebutkan juga tadi riwayat Imam Muslim. Ini juga semua Imam Abu Dawud sahih dan yang lainnya Nabi mengatakan mamin mamin muslim yusolli ali ummah minal muslimin ya bluguna kulum mi'ah ya tidaklah dari seorang muslim menyolatkan dia umat kaum muslimin umum umat kaum muslimin sampai jumlahnya 100 orang yasfa'una fihi yang memberikan syafaat pada mayat ini ila syafa'u fihi kecuali berikan pada dia. Ini seratus tapi umum. Lafadznya ummah. seratus ummah muslim. Kalau yang tadi empat puluh, yang tidak menyebutkan Allah dengan suatu pun. Nah, empat puluh. Kalau ini umum. Di dalam seorang mayat menyulatkannya itu umat muslim. Sampai jumlahnya seratus, yang berikan syafaat kepada dia, niscaya dia akan mendapatkan syafaat. Adapun salah sufuf ini terjadi perselisihan sebagai menyesuaikan. Kalau jumlahnya sedikit ya dibuat tiga soft Walaupun diperbincangkan tapi diamalkan tidak apa-apa. Pokoknya cuma lima orang pokoknya buat tiga soal. Karena tidak syaratkan harus kemudian penuh kan enggak? Sholat jenazah boleh. Tiga, tiga, tiga boleh. Ya. Demikian juga untuk laki-laki bagaimana? Menghadap ke kepala dia. Untuk perempuan di mana? Di bagian ya, di bagian surah. Ya, bagian apa? Pusat dia. Semoga dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu Bu hadis Bukhari dan Muslim. itu wara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imratin matat fi nifasiha faqama wastoha. Kami salat, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyelatkan perempuan yang meninggal karena nifas melahirkan anak. Maka Nabi berdiri di wastoha, ini di pusar dia, tengah dia. Ini berarti dari hadis Bukhari Muslim. Nah, untuk laki-laki jelas di kepala. <clears throat> itu. Kemudian boleh di masjid juga disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, semua Imam Muslim. bahwa allah Ibrahim mengatakan Aisyah, demi Allah laqad sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai baydha. Demi Allah, Rasul saw telah menyolatkan atas anak baydha fil masjid. Jadi boleh menyolatkan mayat di masjid, ya, muslim. Boleh di rumah, boleh di masjid. <clears throat> Kalau terlambat bagaimana? Boleh. Nabi pernah menyelatkan perempuan itu yang menjaga masjid. Kemudian meninggal Nabi tak tahu karena dikuburkan di malam hari. Kemudian Nabi sholat di kuburannya. Boleh. Kalau terlambat boleh. Tapi tidak boleh lama-lama. Pokoknya satu bulan selama itu dikuburkan dia menyelatkan di e, kuburan dia. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi sholat di kuburan tidak boleh. Ini kalau terlambat, belum sempat melakukan sholat jenazah. Semua sudah selesai pokoknya. kita terlambat boleh. Menyelatkan mayat di kuburan. Ya, jaraknya dari penguburan tidak lama. Itu. Kemudian juga doa-doanya sebutkan di sini di halaman 400 Doa-doanya berapa dia takbir? 4 ya. Ada riwayat Imam Muslim 5 boleh, tapi kalau kemudian mungkin aneh merasa aneh kaum muslimin yang 4 saja sebagaimana biasa. Sebutkan oleh beliau eh. hadis Tolha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu kalau beliau mengatakan sunnah itu Khalifah ibni Abbas nah, ini seorang apa tabiin sebenarnya sunnah itu Khalifah Ibni Abbas. Aku sholat di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ala jenazah ketika Abdullah bin Abbas menyolatkan jenazah. Fakor Al-Fatihah. Fatihah al kitab membaca Al-Fatihah. Faqala kemudian beliau mengatakan, "Ya'lamu anak sunnah." Untuk mereka tahu ini adalah sunnah. Jadi yang pertama adalah baca Al-Fatihah. <clears throat> Kemudian riwayat mayat Abdurrahman bin Abi Layla qala beliau mengatakan Soalnya Muslim ini karena Syed bin Arqam adalah Syed bin Arqam Radulahu anhu yukabiru ala izina arba'an. Bertakbir untuk jenazah kami mayat itu empat kali. Wa innahu kabaru ala jenazah khomsan Dia juga takbir untuk jenazah lima. Jadi ini menunjukkan juga apa? Boleh lima. Tapi kalau umpamanya terjadi ya e, tidak biasa umpamanya sudah empat saja. Ya demikian. Sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian tadi pertama baca apa Al-Fatihah. Kemudian yang kedua sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah jelas. Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ibrahim. barik ala wa ala Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Majid. Seperti di surat bukan? Kemudian yang ketiga membaca doa ini sebutkan dalam hadis Abu bin Malik radhiyallahu anhu Imam Muslim membaca doa Sholat Rasulullah SAW ala jenazah Fahafidhu min du'ahi. Nabi SAW sholat terhadap jenazah Aku hafal dari doanya adalah Allahumma lahu. Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu kalau kita nggak tahu jenazah laki, laki atau perempuan, baca ini. Kalau kita tahu perempuan, bagaimana? Allahumma ya Allahumma firlah. Kalau kita nggak tahu ya seperti ini. Ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi waafu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' waksinhu bilma'i bil ma'i wasalji wal barat, wa naqqih bi minal khotoya kama yunqal sawbul abiyadu min danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa alan khairan min alihi wa atihilhu jannah wa fitnat al qabri wa adabina. Boleh juga Allahumma qirlahu warhamu wa afi wa quwwatu. Selesai itulah. Itu yang mudah diabalkan. Itu. <clears throat> Allahumma qirlahu warhamu wa afi wa quwwatu. Kadang kalau ada orang meninggal kita beritahuan, mendoakan keluarganya ini. itu. Tuh, ya kalau kita nggak bisa mendatangi mamanya jauh kita sebutkan doa ini, doa yang bagus. Allah bunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia ya selamatkan dia dan maafkanlah dia wa akrim nusulahu ini muliakan tempat dia itu turun wa wasi' matkulahu waskan tempat dia itu demikian sampai sahabat itu kalau aku eh, aku pengen seperti orang yang didoakan ini aku pengen seperti apa orang yang yang mati ini karena didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa yang bagus dan di situ ada eh, di Nabi juga ahli sulahu doa ikhlaskan untuk dia itu doa ketika kita mendoakan ya apabila kalian menyolatkan mayat, maka ikhlaskan doa untuk dia kemudian takbir yang keempat berarti bukan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ya hadis oleh Muslim <clears throat> doanya karena Rasulullah SAW tidak sholat ala jenazah adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau ketika menyolatkan jenazah ya beliau mengatakan Allahumma fir lihayina wa mayitina wa syahidina wa gaibina wa zohirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal islam wa man tawafaitahu minna fatawafihi alal iman kemudian doa yang biasa dibaca oleh Bapak Ibu Allahumma la taharimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa qina walahu Di sini Allahumma la, tahrimna ajrahu wa la tudilana ba'dah. Boleh juga baca doa secara umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian menyebutkan demikian. Ya, demikian. Kemudian salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi doa yang ketiga itu ketika takbir yang ketiga itu doa untuk mayit. Kalau takbir yang keempat doa untuk umum. Ya. Hah? Nah, itu jadi perselisihan memang. Ya, kalau kita lebih cenderung kadang apa tidak mengatakan, tapi perkanya luas, ya boleh dianggap. Saya sendiri beliau dulu mengatakan tidak, kemudian ulama mana dengar, kemudian beliau mengatakan boleh mengatakan. Seperti sholat itu juga, ya perkaranya luas. Memang ada dalil secara pasti sih. Sebagian menghasankan hadis mengangkat tapi kalau mungkin merasa ragu yang tidak usah makan tidak apa-apa. Eh, baik sholat id ataupun sholat jenazah. Jadi cuma takbiratul ihram saja. Ini sholat ya, menyolatkan mayit. <clears throat> untuk laki-laki dia mana? Di bagian kepala, untuk perempuan di bagian pusat dia, bagian tengah. Kemudian ketika menguburkan, ya, ketika menguburkan, pertama kalau mampu memang disebutkan di hadis di halaman 558 di sini Ibnu Hajar pernah menyebutkan hadis Aisyah, ya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu anhu, hadis semua Imam Muslim. Qala beliau mengatakan ya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas orang sahabat. Ya, beliau menyebutkan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad mengatakan, "Ilhadu li lahdan." Buatlah liang kuburan itu lahat. Buatlah lahat. Karena lahat karena dia bengkok. Hadis bukan ini kalau syak itu ini ke bawah langsung, kemudian e, dari atas ke bawah lurus, kemudian rata, ya kan bagian bawah. Itu syak. Kalau yang Nabi <coughs> bimbingkan ya tibat lahat. Bagian baratnya, karena kita kiblatan bagian bagian barat. Bagian baratnya dibuat miring, lahat, ya, dibuat miring untuk nanti diletakkan mayat disembunyikan di situ. Gitu. Ya Nabi ini saat mengatakan buatkan aku liang lahat. Kecuali kalau di daerah sini ya, daerah Pontianak sulit katanya untuk dibuat e, lahat, berarti syak, ya, lurus. Itu pun lagi mereka menggunakan peti ya. Hmm. Sebenarnya kalau sunahnya enggak. Karena keadaan kan itu. Jadi di sini beliau mengatakan buatkan aku liang lahat. Wan sibu alanya labin nasban. Dan tegakkan atasku labin itu e, bata tegak ini dimasukkan yang lahat kemudian ditutupi dengan bata-bata e, e, ini kalau kita kan kayu kalau dia lahat yang lahat kalau yang lahat ya mayatnya dimasukkan dalam lubang ini tadi yang lahat itu paham kan bentuknya ini e, buat dulu rata ke bawah kemudian yang bagian bawah sebelah barat dibuat miring ya ya mungkin setinggi dari bawah itu ya setinggi berapa eh, sekitar 30 cm. Ya, 40 cm. 40 cm ke arah atas ya. Dari bawah ke atas 40 cm ditarik kemudian apa? dibuat segitiga. Nah, dibuat segitiga. Terus membujur dari utara ke selatan. Paham? Jadi dibuat segitiga tingginya tadi 40 cm ya dibuat segitiga gitu kan dari utara ke selatan rata dari arah beratnya itu. Demayatnya dimasukkan di situ. Kemudian dikasih apa? Bata atau kayu kan itu. Kayu menutupi itu. Tingginya berapa tingginya tempat kuburannya? Setinggi karena untuk terjaga dari apa? Binatang untuk mengambil mayat ini. Bagusnya sih setinggi apa? Orang ditambah tangan. Bagusnya. Jadi 2 meter ya? Atau satu setengah meter? 2 meter ya? 2 meter ya? Setinggi 2 meter. Gitu. Terus ukurannya panjang sesuai kebesaran mayit kan itu. Kemudian lebarnya juga kan disesuaikan. Itu. <clears throat> Jadi itu. Jadi asalnya ini tadi. Kama sunia bi Rasulillah SAW sebagaimana dibuat untuk Rasul SAW dulu Nabi dibuat yang lahat. Padahal kita tahu di Yaman atau di Arab Saudi kan pasir, tapi mereka mengusahakan. Mengusahakan untuk dibuat yang lahat. Inilah yang ada pada diri Nabi SAW. Diperbuat untuk Nabi SAW. Tuh ya ini uh, landasan utamanya. <clears throat> Kemudian apa? Buat yang lihat siapkan dulu, ya. Kemudian juga kayu atau tadi bata atau apa yang disiapkan atau kalau di sana itu batu yang seperti menggantikan kayu itu. Ya, kemudian ya tandanya di sana itu batu aja menunjukkan kepala itu. Kalau di sini buat itu ya. Bisa, itu. Ya, sebenarnya tidak perlu. Kemudian nanti kalau sudah dikuburkan itu satu jengkal tanahnya lebih tinggi. Karena biasanya itu nanti kan turun. Turun ya tanah itu nanti memenuhi tempat mayat itu kan turun. Nanti tanah yang satu jengkal itu atau kilan itu nanti kan akan turun sehingga rata kuburannya. Kemudian kepala di mana letaknya? Sebelah utara. Bisa ditulis di sini kan kepala sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Nanti letaknya seperti itu. Kemudian siapa yang masukkan? Ya ini orang yang tidak melakukan hubungan suami istri di malam hari. Jadi meletakkan mayat ke dalam ini siapa yang di bawah itu yang di bawah ketika menerima mayat itu siapa? Itu orang yang tidak mendatangi istrinya di malam hari. Karena Nabi mengatakan man la yukarifu alahu lailah siapa yang tidak mendatangi keluarganya kemarin malam kemudian turun di situ Ya, jadi yang yang yang menerima maid dari atas adalah apa? Orang yang tidak mendatangi istrinya. Kemudian tiga orang dalam kubur, dalam kuburan itu tiga orang. Tiga orang ini letaknya sebelah timur kalau kita, karena nanti mayatnya sebelah sini kepalanya. Karena sebelah apa? Utara ya. Ini utara. Belanda utara ya. Ya utara kan? Utara. Kakinya selatan. Untuk mudah aja. Pokoknya sana dia ke barat. Nah, utara, kapalnya di utara, kemudian negerinya di arah selatan. Kemudian berarti tiga orang itu tiga orang itu yang di bawah itu letaknya sebelah timur. Nah, karena ini mayatnya kan situ nanti. Mm-hmm. Ya. Kemudian di mayatnya sebelah barat, orangnya tiga orang di sebelah timur. Yang menggotong empat itu biasa. Mulai dari rumah itu gantian empat orang. Untuk sam, eh? apa? Boleh aja. Mm-hmm. Gimana caranya kalau enam ya, ya bisa? Panjang berarti talinya itu. Gantian biasanya. Gantian kan? Ya, ya? Empat. Oh. tengah. Lebih dari empat. Ya, empat, lima, enam. Hmm. Ya yang mudah lah, karena mayatnya kalau kecil anda mungkin juga. Nah, iya, kan, Jadi jarak. Jadi tadi di luar empat orang biasanya bawa. Kemudian dimasukkan dari arah kaki. Dalilnya apa? Sebutkan di sini lima 550 enam. Ya. Ya disebutkan dari Abdullah bin Umar anhu doa ketika memasukkan mayat ke dalam kuburan. Abdullah bin Umar boleh menyebutkan hadisnya sahih ya. Ani Nabi SAW dari Nabi SAW beliau mengatakan qala Idza mau tak fil kubur kalau kalian meletakkan mayit-mayit kalian itu di dalam kuburan fakulu ucapkanlah bismillah wa rasulillah itu doanya ketika masukkan mayat kuburan mengatakan bismillah wa ala milati rasulina khrajah Ahmad walaupun Imam Ahmad dan Abu sahih ya itu <clears throat> ini ketika masukkan ini kemudian <clears throat> ya lalu bagaimana masukkan itu di bawah tadi kan dari bawah sudah sampai kuburan nih sekarang masukannya dari mana ini apakah dari barat atau dari timur atau utara atau selatan kalau kita berarti dari mana? <clears throat> dari arah kaki, berarti dari arah selatan. Dalilnya disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, An Abi Ishaq dari Abu Ishaq, ada sebuah lima Abu Dawud sahih ya. An Abdullah bin Yazid, sesungguhnya Abdullah bin Yazid, Abu Ishaq ini asabi seorang rawi. Kufi dia, ya. Bertemu dengan sahabat yang banyak. Maka dia mengatakan sesungguhnya Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid, ini Abdullah bin Yazid al khutmi Mengikuti apa? Perang Hudaybiyah. Ya, berarti seorang sahabat. Ini beliau mengatakan, sesungguhnya Abdullah bin Yazid adkhalal mayit masukkan mayit min kibali rijlai kober dari sisi kaki kuburan. Wa qala kemudian beliau mengatakan hadza minas sunnah, ini termasuk sunnah. Ahrajo Abu Dawud, Sunan Imam Abu Apa makna ya dari sisi kaki kuburan suan dari Imam Sunan sini ay min jihati mahal alladhi yudok fihi rijlal mayit kedua kaki mayit yakni di tempat yang nanti akan diletakkan di situ kakinya mayit paham kaki mayit sudah mana selatan kan berarti maksudnya dari arah sini didahulukan apa kepala dulu turun sambil mengucapkan bismillah wala sunnati rasulullah ya, Ya, wa ala milati Rasulullah. Bismillah wa ala milati Rasulullah. Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Tidak perlu diadani, tidak perlu diikomati kan itu kalau mereka kan mau dimasukkan dan telah dikuburkan diadani lagi. Ketika lahir juga diadani, komati juga. <clears throat> Jadi di sini ucapannya cukup itu, cukup itu saja. Bismillah Bismillah kemudian diletak, diturunkan ya, kepalanya dulu dari arah kaki. Kalau sini berarti dari arah selatan masuk ke bawah. Diterima orang empat orang, empat orang kan dari arah timur dia kan, menerima dari bawah seperti ini. Oh, dari bawah. Nah, dari bawah. pakai tali. Peti. Peti. Nah, Air dalamnya. Nah, tali. Oh, iya. Pelan. Ini kita bicara sunnah. Ya? Iya. Sunnahnya seperti itu tampilkan bisa. hmm. ya. roboh kalau dia sistem kayak gitu oh iya orang turun ke bawah tidak bisa ya? Takut ketium pak ya. Eh. Iya. Ya, ini kan kita berbicara senaya. Iya, kan <clears throat> Jadi ya kalau itu ya berarti ketika nurunkan mengatakan Bismillah walhamdulillahi rasulillah. Kemudian nanti yang eh, membawa itunya ya orang yang nggak mendatangi istrinya itu yang menurun ke bawah itu. Kalau nggak bisa melakukan semua, jangan ditinggalkan semua kan itu. Berarti yang menurunkan tadi yang nggak mendatangi istrinya kan itu. Itu. Kemudian sih sebenarnya pipi kanan dia kena tanah kan sebelah kan dia e, miring kan tadi. Jadi pipinya dia sebelah e, kanan, miring. ya miring kan, ya. Kemudian juga ada dalil untuk kemudian dibuka. Sebagian orang awam itu kalau nggak dibuka, sudah dikuburkan nanti bongkar lagi mau dibuka itu. Nah, itu mereka sebenarnya tidak ada dalilnya. Jadi kain kafannya dibuka itu sebenarnya nggak ada dalilnya. Ya, gitu aja sudah ditutup sudah itu. Sebagian orang dia dibuka, kemudian pipinya dikasih ah. penambangan tanah, dilepas semua ininya, Dani, Ya itu sebenarnya tidak. <clears throat> Jadi kalau di sini enggak ya, semuanya dimasukkan peti sudah selesai. Dibuka juga. Bukanya dibuka. Karena tiupkan ke tanah. Nah, nah, oh. Berarti di dalam peti ada ada tanahnya juga. Oh, dibukanya dia ya. Itu berarti di, di dibukanya ketika di atas ya. Oh. Iya. Ya sebenarnya nggak ada dalil tuh. Kita sebutkan nggak ada dalil kalau umpama tidak usah ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuma ada orang kamu ribut kalau Ya sebenarnya tidak usah. Kan, tidak ada dalilnya sih, ada di sini di rumah. tanah itu pipinya sunnah. Ya memang dia kan menghadap kiblat. Misal nah, ya memang gitu, gitu kan. Miring ya. Miring menghadap arah kiblat. Ya. Itu. Ya kemudian setelah itu selesai kan di di apa? Dicari tanah itu dimasukkan ditimbun ya tutup kemudian tadi dibuat lebih tinggi tinggi kemudian dibuat bagian kepala itu tanda. Iya. Ya? Batu ya. kayu. Batu dulu batu, kayu dan sebagainya tanda itu aja. Ya, Satu aja sebenarnya ini. Satu aja nggak apa-apa. Ya mbak tanda. Eh? Ada ya tapi doif. Ya, bahkan menyebutkan juga tapi doif. Jadi ini kuburan bagaimana biasa. Biasa kemudian di dibuat lebih tinggi karena itu nanti tanah kan turun sehingga dia e, kalau kalau pas rata nanti turun menjadi ya jegilong kan turun tapi dia lebih tinggi jadi ketika nanti e, tempat mayitnya itu nanti kemasukan tanah kan turun dia itu nanti yang atas bisa turun jadi posisinya menjadi rata kan itu ya asalnya gitu <clears throat> ya kemudian juga Nabi juga mengatakan <clears throat> ya memintakan doa doa terhadap mayit. Ya, fa innahu kana yus'al. Ya. Was'alullah li akhikum bitasbit fa innahu al-an yus'al. Mintalah pada Allah doa agar orang ini mayit ini kokoh karena dia sekarang ini sedang ditanya. Nah, Jadi boleh juga mamanya memberikan mauidhah nasihat ketika itu tapi ya saya mengatakan jangan terus menerus kadang-kadang mamanya sebagaimana tadi Tapi memperingatan para sahabat Mintalah pada Allah, doakan kepada di hadapan Allah agar orang ini kokoh karena dia sekarang sedang ditanya. Sehingga para ulama sebenarnya mengatakan tidak mengapa memberikan nasihat. Atau mungkin kalau dulu kita perhatikan dulu di Yaman ada yang menguburkan sebagian memberikan nasihat. Ya, tapi jangan sering-sering, tidak tidak terus menerus. Kami tidak apa-apa kalau kemudian setelah dikuburkan mengingatkan kepada teman-temannya yang yang mengantar jenazah ini ya mendoakan dia karena sekarang dia sedang ditanya ini sekarang ya untuk menguatkan hati orang ini ketika ditanya oleh malaikat ini ya, ketika ketika mereka menguburkan selesai itu itu ditanya mayit itu sehingga diingatkan orang yang menghadiri jenazah itu untuk apa untuk mendoakan mayit itu agar dia kokoh ketika ditanya ya ini ya, selesai permasalahan ini tinggal mungkin praktek ya dari sini dulu subhanallah bihamdihi la Hah?